sebuah hadis dikatakan syadz, dikatakan hadis tersebut ganjil atau menyendiri. Yang mana hadis yang syadz atau ziarah yang syad min qismiz dhaif, termasuk pembagian daripada hadis yang lemah. Naam. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih, "Wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala, fasyadhu wal maqlubu qismani tala." Qala syarih Syekh Muhammad sallallahu al wasallam rahimatullah alaih, "Wa hadanihuma. huma al-hadi wal ishrun wa thani wal ishrun min aqsam al-hadis al-madhkura fi hadhihi al-mandumah. Ngam. Dan dua ini yaitu eh, dua pembagian yang ke-21 dan 22 ini merupakan pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini. Wahuma asyad wal maklub. Hadis yang syad, yang ganjil. Naam. Ganjil dari kebenaran maksudnya ya. Dan hadis yang maklub terbalik. Mahum. Naam. Fasyadu, maka syad itu apa sih makna syad itu? Syadun fulan syad. Hadza fulanun syadun. Ini adalah lelaki atau si fulan syad ganjil. Maksudnya apa? Ma'khudun minasyudud. Syad itu diambil dari kata syudud wa huwa al-khuruju 'anil qa'idah. Keluar dari kaidah. Ini kalau hadis ya. Hadis dikatakan syad karena keluar dari kaidah hadis sahih itu loh. Paham ya? Keluar dari kaidah hadis sahih. Naam. Awil khuruju an ma alaihin nas ini kalau diglobalkan atau makna syad itu adalah adalah apa? Adalah enam keluar dari apa? Keluar dari kebiasaan manusia. Eh, keluar dari kebiasaan manusia berada di atasnya maksudnya keluar dari kebiasaan yang manusia lakukan itu loh. Syad, paham ya? Misalkan biasanya manusia itu mereka berbicara, eh, kemudian juga lewat menyapa. Nah, orang ini dia lewat tuh merengut. Lewat gak nyapa, merengut. Nah, itu berarti Seakan-akan dia di kampung itu ganjil itu loh. Di kampung itu ganjil. Dalam artian menyendiri gitu loh. Yang lainnya pada gotong royong. Nah barakallahu fikum kerja bakti. Bersihkan jalan dia menyendiri sendiri misalkan. Itu berarti syad ganjil. Apa maksudnya itu ya? Nah barakallahu fikum. Itu makna secara globalnya makna daripada syad. Namun untuk masalah hadis nanti lain lagi urusannya. Naam. Wa fil hadis, dalam hadis ada lafaz alaikum bil jama'ati fa inna yadallahi 'alal jama'ah. Wa man syadza syadza finnar. Wajib atas sekalian berpegang teguh dengan jamaah karena sesungguhnya tangan Allah taala itu berada di atas jamaah. Dan barang siapa yang menyendiri, sungguh dia telah menyendiri na'am finnar pada api neraka. Maksudnya menyendiri itu ganjil itu loh, tidak mau bersama bersama bersama dengan jamaah. Namun perlu diperhatikan, jamaah di sini jamaah apa? Barakallahu fikum berkata Imam Abu Syamah rahmatullah alaih, Al Imam Abu Syamah Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail rahmatul alaih dalam kitab Na'am barakallahu fikum Inkarul Bid'ah atau al baith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith Al-Imam Abu Syamah rahmatul alaih dalam kitab Na'am al baith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith kata beliau wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah dan kapan saja datang perintah untuk senantiasa berpegang teguh dengan jamaah fal muradu bihi jama'atul haq fal muradu bihi mata Naam fal muradu bihi ittiba'ul haq fal muradu fal muradu bihi ittiba'ul haq na'am wa fal muradu bihi na'am jama'atul haqqi wa ittiba'uh ayo barakallahu fikum itu yang beliau ucapkan na'am barakallahu fikum kapan saja datang dalil yang merintahkan untuk berpegang teguh dengan jamaah maka yang diinginkan dengannya apa adalah apa adalah na'am barakallahu fikum fal muradu bihi apa ittiba' na'am fal muradu bi al-haq wa kebenaran dan mengikutinya. Paham itu ya? Naam wa in kana al-mukhalifu bihi katsira aw wa in kana mutamassiku bihi qalila wal mukhalif katsira. Walaupun yang berpegang teguh dengan jamaah tersebut atau dengan kebenaran tersebut itu sedikit dan yang yang menyelisih banyak. Itu tidak jadi permasalahan. Kenapa? Li Li'anal haqqo nam alladhi kanat alaihi al-jama'atul ula min ahdi nam min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih la tanzur ila kasrati ahli batil ba'dahum. Kata beliau. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi kata beliau, apa kata beliau tadi? Wa haitsu ja'al amru biluzumil jama'ati fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Keliru tadi yang pertamanya. Luzumul haqqi wa tiba'uh yang benar. Maka yang diinginkan dengannya apa? Berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikutinya, itu yang diinginkan. Jadi jamaah ini jamaah apa? Kebenaran maksudnya. Nah, alaikum bil jamaah berarti berpegang teguhlah kalian. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan jamaah maksudnya adalah al-haq. Paham ya? Nah, haitu jal amru bil uzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Yang diinginkan dengannya adalah apa? Berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikutinya. Wa in kana al mutamassiku bihi qalila wal mukhalifu katsira. Walaupun yang berpegang teguh dengan kebenaran itu sedikit dan yang apa? Dan yang menyelisih itu banyak. Nah, kenapa kata beliau li anal haqqo dikarenakan kebenaran itu allazi na'am kanat alaihi al-jama'atul ula. Kebenaran itu al-haq itu adalah apa? Adalah sesuatu yang para jamaah yang pertama itu berada di atasnya. Min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam naam sejak dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Ya, di zamannya Rasulullah dan para sahabatnya, wala tangdur ila kasrati ahli batil ba'dahum. Dan jangan engkau menoleh atau melihat Eh, banyaknya ahlul batil setelah mereka. Itulah yang dikatakan dengan al-haq. Sesuatu yang apa? Yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, sataftariqu hadil ummah eh, ala salatin masra'ina firqah." Dan akan bercerah, berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulum finnar. puluh 73 tersebut semuanya berhak mendapatkan ancaman api neraka illa wahidah kecuali satu. Kemudian faqala qailun, "Man hum ya Rasulullah?" Ada orang yang berkata, "Siapa mereka itu jamaah itu wahai Rasulullah yang diinginkan?" Eh, siapa mereka itu yang masuk surga atau kelompok satu yang masuk surga ya Rasulullah? Nah, Rasulullah mengatakan, "Nam al-jamaah." al jamaah. Dan riwayat lain, "Na man kana mislu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Itu orang yang dia itu seperti nah keadaan seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya adalah orang yang meniti jejakku dan para sahabatku. Mafhum salah ya? Itu yang dikenal dengan at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah. Paham ya? Kelompok yang ditolong dan kelompok yang diberikan keselamatan. Apa maksudnya ya? Nah, jadi jangan bingung ini jamaahnya jamaah apa. Sudah dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syamah tadi itu. Dalam kitab apa? Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Eh? Haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Wa in kana al-mutamassik bihi qalila wal mukhalifu katsira li'anna al-haqqa alladhi kanat 'alayhi al-jama'atul ula min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wala tanzur ila kasrati ahli al batil ba'dahum. Naam. Bapak salah ya. Karena kebenaran bukan diukur banyaknya. Sedikit pun kalau seandainya dia itu benar itu jamaah. Sebagaimana ungkapan siapa? Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih al-jama'atu ma al haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'atu ma al haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kau sendirian. Bayangkan sendirian dikatakan jamaah. Manakala mencocoki apa? Kebenaran. Oleh karena itu pastilah bahwasanya jamaah yang diinginkan itu adalah al-haq. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Berkata juga Al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam apa kata beliau? Balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran itu benar walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun walau istama'a alaihi jami'u ahli al-ard. Dan yang batil itu batil walaupun seluruh penduduk muka bumi ini berkumpul di atasnya. Naam. Kita lanjutkan dikit barakallahu fikum, yakni man kharaja anhum barang siapa yang keluar dari barisan jamaah tersebut, maka dia menyendiri. Naam di api neraka wal billah. Naam. Karena berpaling daripada jamaah. Fasyadu maka syad itu huwa alladhi yukhalifu fihi thiqah al-mala ay al-jamaah. Maka syad itu adalah seorang perawi yang menyelisih apa? Seorang perawi thiqah yang menyelisih jamaah, menyelisih banyak perawi lain yang thiqah juga. Paham ya? Atau lebih thiqah. Yang thiqah juga apa lebih thiqah. Wa ma'lumun anal jama'ata aqrabu ila shawab min al wa arjah dan sudah perkara yang diketahui bahwasanya namanya jamaah banyak itu yang banyak itu dalam artian jamaah yang mereka semua perawi yang sikoh akrab ila shawab itu lebih mendekati daripada kebenaran minal wahid dibanding satu warjah dan bahkan lebih kuat ya enggak jadi misalkan ada hadis nah diriwayatkan oleh, oleh seorang perawi yang sikoh satu orang kemudian nah barakallahu fikum Naam, dia ketika menyampaikan hadis tersebut menyelisih para perawi yang siko-siko yang lainnya yang lebih kuat misalkan. Nah, barakallahu fikum maka dia membawa apa? periwayatan tersebut menyendiri. Maka dia riwayatnya syadzah. Tahu ya? Karena menyelisih daripada para perawi siko yang lainnya atau lebih siko daripada dia. Naam. Kita lihat sini. Walihada yumkinu an naqul. Oleh karena ini mungkin kita mengatakan innal muallifa rahimahullah bahwasanya muallif rahimahullah itu al-Imam Al-Baiquni qala ma yukhalifu thiqatan fil mana ala sabil misalin contoh saja bahwasanya enam hadis syadz itu adalah hadis yang seorang perawi yang thiqah itu menyelisih jamaah yang thiqah juga wa al murada bil qaidah dan bahwasanya diinginkan dengan kaidah anna syadza bahwasanya syadz itu huwa ma khalafa fihi thiqah man huwa arjah minhu adadan au adalatan au dhabtan. Tiga perkara ini perhatikan. Jadi yang diinginkan dengan sebuah hadis syadz itu manakala apa? Manakala seorang perawi yang sikoh tersebut menyelisih orang yang lebih nam kuat dari jumlahnya ataupun sifat adalahnya ataupun kuat hafalannya. Dari kekuatan hafalannya. Jadi dia membawa hadis namun menyendiri gitu loh. Eh, para perawi yang lebih kuat dari dia, lebih banyak itu, sikoh juga tidak membawa hadis tersebut. Tidak meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian atau para perawi yang lain yang banyak itu, ngam, lebih memiliki sifat adalah daripada dia. Paham ya? Dia juga memiliki sifat adalah. Cuman para perawi-perawi yang lain yang dia selisih itu, paham ya? Itu lebih apa? Lebih memiliki sifat adalah itu. Atau yang ketiga, ngam, orang seorang perawi yang menyelisih tersebut adalah apa? Dia hafalannya kuat Cuman dia menyelisih para perawi yang lain yang hafalnya lebih kuat daripada dia. Maksudnya ini, itu contohnya. Tiga ini ada tiga jenis kan? Ima jumlahnya lebih banyak. Nah, ima dari sisi apa? Nah, dia menyelisih para perawi yang lebih apa? Lebih kuat sifat adalahnya atau dia menyelisih para perawi yang lebih kuat hafalannya. Nah, Al-Mu'alif dzakara al Awal al Awal, mu'alif menyebutkan Pembagian pertama wawa al-adad, yaitu dari si jumlahnya. Jadi seorang perawi menyendiri dari para perawi yang jumlahnya banyak. Nah, li-anal mal'a jama'ah. li-anal mal'a jama'atun karena mal'a itu maksudnya adalah jama'ah. Waqad yuqalu innal mal'a hum ashraful qaum. Dan terkadang dikatakan juga malah itu adalah makna mala'a itu malaun itu adalah apa? Adalah nam eh, para pembesarnya kaum atau para orang-orang yang mulianya nah barakallahu fikum para pembesarnya kaum itu sebenarnya Paham ya? Nah, asyraf itu orang-orang yang mulia di kaum tersebut. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala al-mala'u alladziina qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumi. Nah, telah berkata para pembesar kaum alladziina istakbaru min qaumi yang mereka sombong dari kaumnya. Apa maksudnya ya? Jadi orang-orang terpandang di kalangan kaum tersebut itu namanya. Terkadang disebut dengan malak. Wa ma'lumun anal asyrafa fi ilmi hadis dan sudah diketahui bahwasannya asraf dalam artian nah barakallahu fikum kemuliaan-kemuliaan dalam ilmu hadis ya, yang mereka dianggap orang-orang yang mulia dalam ilmu hadis maksudnya. Apa itu maksudnya ya? Adalah humul huffadhu al-udul. Mereka adalah para penghafal hadis dan mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat adalah fayakunu kalamuhu syamilan man huwa arjah adadan au adalatan au hifdan maka menjadilah ucapannya itu mencakup ya, mencakup orang ya apa, yang namanya para penghafal dan memiliki sifat adalah mencakup apa man huwa arjah adadan mencakup orang yang dia lebih kuat jumlahnya paham ya nah jumlah perawinya au adalatan atau lebih kuat apa sifat adalahnya au hifdan atau lebih kuat hafalannya paham maksudnya ini ya nah Contohnya dulu, misalul adat contohnya mengenai seorang perawi dia dikatakan apa? ganjil manakala dia menyelisih jumlah para perawi yang lain yang lebih banyak. Kita lihat contohnya dari sini adat jumlahnya rawa jama'atun an syaikhihim hadisan. Ada sekelompok para perawi yang mereka meriwayatkan dari syekh mereka satu hadis. Oh ya ini berarti banyak kan ini kan? Para perawi yang banyak itu meriwayatkan satu hadis dari seorang syekh mereka. Paham ya dari syekh mereka. Suman faradu ahaduhum, kemudian yang banyak tadi itu ada satu orang yang menyendiri. Infaradu itu menyendiri ya. Kemudian suman faradu ahaduhum, kemudian nah salah seorang di antara mereka para perawi tadi menyendiri. Biriwayatin dengan sebuah riwayat tuhaniful jamaah. Yang riwayat yang dia bawa itu, yang dia menyendiri itu menyelisi riwayat-riwayat yang dibawa oleh jamaah tadi. Atau riwayat yang apa? Yang diambil oleh jamaah tadi. Wa wasiqah mana madasikoh. Paham ya? Jadi gini loh. Barakallahu fikum misalkan ada orang lima orang, lima orang ini mengambil dari satu guru. Paham ya? Lima orang nih. Nah, mengambil satu hadis dari satu guru. Dari lima orang ini ada satu orang yang apa? Dia menyampaikan hadis orang lain tapi beda lafadznya. Beda lafadznya menyelisih dari empat orang yang ada tadi. Kan lima orang. Lima orang ngambil hadis dari satu guru. Kemudian dari lima orang ini ada satu yang ganjil dia, menyendiri ya. Satu orang ini menyendiri dengan periwayatan yang berbeda dengan lafadznya dengan empat orang ini. Nah, ini namanya syadz namanya. Allah, padahal sama-sama fikohnya tapi dia menyelisih fikoh yang lain gitu loh. Atau terkadang dia justru apa menyelisih para perawi yang lebih fikoh daripada dia. Paham? Nah. Itu contoh daripada yang yang syadz yang sisinya was, Yang dilihat dari tinjau dari jumlah adat. Jadi dia menyelisih para perawi yang lainnya lebih banyak. Fanaqul maka kita katakan inna hadhihi riwayat syadzah. Sesungguhnya riwayat ini adalah syadzah li'annahu khalafa man huwa arjahu minhu bi'tibaril adad. Dikarenakan perawi tersebut atau dia menyelisihi perawi yang lebih kuat daripada dia. Bi'tibaril adad ditinjau dari jumlahnya. Karena karena kalau yang namanya empat orang kan sikoh, sikoh, sikoh, sikoh, sikoh. Semakin berkumpul sikoh-sikoh yang empat ini kuat nggak berarti ini ya? Kuat. Walaupun yang menyelisih ini sikoh juga gitu loh. apa maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kok ngambil ilmunya bareng-bareng kok dia malah membawa membawa ilmunya, menyampaikan ilmunya beda sendiri. Dalam artian tuh beda sendiri bukan maknanya cara penyampaiannya ya. Lafat nasnya itu sama dia beda gitu loh. Paham ya? Misalkan gurunya mengatakan boleh. Nah, yang empat orang juga mengatakan yang ngambil tadi, ya guru bilang boleh. Dia mengatakan nggak boleh. Berarti kan menyendiri dia dengan riwayat yang dia ambil dari guru pada satu guru tadi. Paham belum maksudnya nih gambarannya? Paham ya? Nah, Nah, barakallahu fikum wa misalul arjah adalatan aw hifdan ma'lum. Contohnya untuk orang apa? Contohnya untuk perawi yang dia itu menyelisih. Perawi yang lebih kuat sifat adalahnya atau hafalannya itu sudah maklum dari ketahui. Tinggal diubah aja. Tinggal diubah aja. Ada seorang perawi dia menyendiri dalam sebuah riwayat, dia sifat punya sifat adalah dia. Paham ya? Cuman dia menyelisih para perawi lain yang adalahnya itu lebih kuat. Paham ya? Nah, itu dikatakan apa riwayatnya? Syadah. Atau sekarang ada seorang perawi, kuat hafalannya dia. Hafalan dia kuat. Cuman dia menyendiri dengan sebuah riwayat. Paham ya? Dia menyelisihi para perawi yang lain yang hafalannya lebih kuat daripada dia. Paham ya? Atau hafalannya sama-sama kuatnya, cuman menyelisihi tadi itu. Paham ya? Nah, riwayat yang dibawa oleh orang yang menyendiri tadi apa? Syadah. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naqul al-awwal huwa rajih. Naam. Wasani huwa syadz. Yang pertama itu dikatakan rajih, enam lebih kuat. Eh, yang kedua dikatakan syad ganjil. Paham ya? Wa huwa hadisul marjuh. Yang mana hadisnya itu hadis marjuh namanya hadis yang lemah. Marjuh itu lemah dhaif maknanya. Paham ya? Nah, kalau rajih itu kan kuat. Kalau marjuh jangan yang dikuatkan. Walaupun isma maf'ul maknanya marjuh itu dhaif. Hada qaulun marjuh, eh hada qaulun dhaif. Paham ya? Jangan an rajih kan semail. Maknanya yang kuat kan kalau marjuh bukan si yang dikuatkan bukan. Marzu maknanya dhaif. Apa maksudnya ya? Nah. Mafhum ya? Ayo barakallahu fikum. Adapun lawannya nanti barakallahu fikum mengenai hadis syad itu nanti ada lawannya. Nah, dalam artian lawannya adalah hadis yang mahfud dalam arti yang terjaga dari nah yang terjaga dan yang benar bagaimana? Karena seorang perawi bahwa